قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى ولهذا dan oleh karena itulah <clears throat> yulhamu ahlul jannati tasbihah wa tahmidah penghuni surga diilhami ya, mereka diilhami dengan tasbih kepadanya dan tahmid kepadanya. Yang mereka mengucapkan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yulhamun an-nafas. Sebagaimana mereka dilhami dengan nafas dengan banyak nafas yang mereka keluarkan ya, bernafas dan ini sebenarnya hadisnya hadis Jabir di Sahih Muslim cukup agak panjang sedikit. An al jannah yakulun wa yashrabun. Bahasanya penghuni surga itu makan, minum. Nah, wala yabulun wala yamtakhitun. Nah, mereka tidak kencing dan tidak ingus. Nah, ini hadis ini sahih Muslim dan beliau mengambil enam tentang at-tasbih wa tahmid. Nah. Eh, Ay yusabbihunahu wa yuhammidunahu 'adada anfasihim. Ya, mereka itu mengucapkan tasbih kepadanya dan tahmid kepadanya sesuai dengan banyaknya nafas mereka. Mereka senantiasa mengucapkan tasbih dan tahmid di penghuni surga nanti pada kiamat. lima yarawna min azimi ni'amihi alaihim dikarenakan mereka telah melihat bagaimana keagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tidak ada kenikmatan bahkan kesengsaraan yang mereka alami di dunia ketika sudah masuk ke surga hal marra bu'sul qab apakah kamu telah melewati enam kesengsaraan sedikit pun qala ma rabbi bus qab tidak akan terlewati sedikit apa tidak akan ada enam kesengsaraan yang aku alami sedikit pun jadi begitu masuk surga sudah lupa semuanya seluruh kesengsaraan yang dialami di dunia dan ini rata-rata dialami oleh kaum muslimin. Sebagaimana orang kafir setelah mengalami kenikmatan yang luar biasa di dunia, begitu masuk ke neraka tidak ada kenikmatan sama sekali. Sudah masuk surga, eh masuk neraka sudah tidak ada kenikmatan yang mereka rasakan sama sekali. Hadis Anas Malik. Nah. Wa kamali qudratihi wa azimi sultanihi dan sempurna juga kekuasaan Allah dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena surga yang penuh dengan kenikmatan bahkan sebagaimana hadis tentang apa Khadijah basyirha di baitin min qasab la fiha es Nah, tidak ada di dalamnya ayat nasab. Ibn wala nasab, tidak ada kelebihan sama sekali. Nasab di sini artinya apa? Ya Khadijah mendapatkan kabar gembira yang surga berupa rumah dari kosok apa dari bambu bambu lala tidak ada bah. Nah dari lulu, mutiara. Nah, kandungannya luar biasa. Watawala minanihi watawami dawami ilaihim. Dan istimrar anugerah Allah Subhanahu wa taala terus menerus anugerah Allah Subhanahu wa taala dan juga terus menerus bagaimana kebaikan Allah terhadap mereka. Nah, walahum rizqum fiha bukratahu wa asiya. Nah, mereka mendapatkan rizki baik di pagi hari atau di sore hari. Nah, kama qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh yahdihim rabbuhum imanihim. Allah berikan petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka. Di sini bisa berarti sababiyah, bisa berarti isti'anah sabiyah bisa bi imanihim fid dunya yahdihimullah yaumil qiyamah ya, ala sirat wa yajuzuhu wa yukhlisuhu ilal jannah sebab keimanan mereka di dunia ini menyebabkan mereka nanti selamat ketika melewati sirat dan sampai ke tujuannya itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga isti'anah Nah, karena yadihim rabbi imanhim ay yakunu lahum nura, jadi mereka punya cahaya. nurhum yas'a bayna aydihim wa bi imanihim. Cahaya mereka di depan mereka. Nah, bi imanihim di, di kanan mereka. Ini isti'anah. Jadi yahdihim rabbuhum bi imanihim ba di situ imma li sababiyah wa imma lil isti'anah tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im yang mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai nah fi jannatin na'im dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dakwahum fiha seruan mereka doa-doa mereka dalam surga Subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam Maha suci engkau ya Allah dan wa tahiyyatuhum fiha salam dan bentuk ihtiram mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surga dengan ucapan salam kesejahteraan. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai penutup nah atau akhir dari doa mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah mereka mendapatkan nikmatan yang luar biasa, bisa makan dan minum, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah dan segala puji bagi Allah allazi arsala rasulah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul nah, rusulnya, para rasulnya. Mubasysyirin wa memberikan kabar gembira. Nah, mubasysyirin man ata'a man ata'a Allah wattaba'a. Nah, ridwanahu bil khairat. Memberikan kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dan mengikutinya itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, wayatan wa mungdirin. Jadi orang-orang di sini adalah orang-orang yang menyelisihi yang menyelisihi daripada ketaatan kepada Allah dan juga nah pengingkaran dan penistaan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dengan iqab dan azab. Mubasysyirin wa mungdirin. Li alla yakun nas Allah hujjatun ba'da rasul supaya tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya para rasul. Nah, khatamuhum bin nabi al-ummi al-arabi al-makki al-hadi dan penutup mereka eh, para anbiya dengan nabi al-ummi ma man al-ummi ma man al-ummi tidak bisa baca Indakum. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka la yaqra al-maktub. Hai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra yaqra am lagi la yaqra. Yaqra. Yaqra al-hadis, yaqra al-Qur'an. Eh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca tulisan. Nah, Bukan berarti Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis. Tapi dia membaca juga. Nah, membaca. Nah. Kemudian banyak sekretarisnya. Di antara sekretaris-sekretaris Rasulullah SAW. Hama itu. Zaid bin Thabit. Muawiyah bin Sufyan. Wa Ali. Wa yang murtad siapa yang murtad? Masih ingat apa enggak? Seorang sahabi. Hah? Abdullah bin Abi Sarah. Nah, Abdullah bin Abi Sarah, katib juga. Sekretaris Rasulullah SAW. Setelah itu murtad, kemudian kembali masuk Islam pada al fat pembukaan kota Makkah. Nah, Al-Makki dari Makkah al-hadi mendapat petunjuk awdahi as-subul untuk menjelaskan jalan-jalan. Arsalahu ila jami'i khalqih al ins wal jin. Allah mengutusnya nah untuk semua makhluknya, baik dari manusia atau dari jin. Nah, miladun zatihi ila qiyamis sa'ah Nah, artinya beliau diutus dari permulaan ini sampai nanti pada yang mulia ini untuk semua manusia. Kama qala ta'ala kul ya Yunus, nas kul katakan Muhammad ya Yunus. nas. al di sini walaupun dengan pakai lafat an-nas kama Mujahid nah salah saya ti selalu mujarrad es, eh, manusia saja tapi juga Nah, kepada jin dan manusia. Nah, di sini secara umum. Ini Rasulullah ilaikum jami'a sungguhnya saya adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang kepunyaan kepunyaannya lah kuasaannya yang di langit dan di bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak sembah yang hak benar sembah kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Bagian melukis, perhatikan jangan melukis. Nah, dilihat nih. Fa'aminu billahi wa rasulhi Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. An-Nabi. Nah, seorang Nabi, Al-Ummi dan Ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatih yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya ayat kitab-kitabnya wattabi'u dan ikutilah dia la'allakum tahtadun mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan petunjuk nah qala ta'ala li'unzirakum bih untuk memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an wa man balak dan kepada orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Faman balaghahu hadzal Qur'an. Barang siapa yang sampai kepadanya Al-Qur'an ini min Arabin wa ajamin. Baik dari orang-orang Arab ataupun orang asing. Orang asing di sini maksudnya bagaimana? Ajam. nanti Abbas. Umar bin Ajam mana? Misalnya Arab لا مذكر ليس معنى جميع أين التمرين عجم عجم أين ya Adam. Iya non Arab bagaimana sebenarnya? Gak bisa bahasa Arab. Memang banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Sebagian mengatakan ini adalah keturunan Ismail itu Arab. Nah, yang itu kan Ishak, Ajam. Tapi sebagian mengatakan juga kalau bisa mengetahui nah faham bahwa Arabiah yang baik gitu. Nah, jika dikatakan Arab atau yang tinggal negara-negara Arab. Basisian luar biasa. Tapi yang jelas ajam. Nah, jadi emang dari bukan dari kabilah kabilah Arab. Nah, kalau dikatakan bahasanya orang yang tidak bisa bahasa Arab itu berarti bukan Arab, berarti orang Indonesia rata-rata yang keturunan Yaman, yang keturunan apa? Itu juga bukan Arab. Ini Ibrahim juga belum masuk Arab. Kenapa? Belum bisa bahasa Arab dengan baik. Ya tidak Ibrahim. Nah. Tapi dia Arab. Nah. Baik. Ajam. Kemudian yang paling parah dia di zaman Syekh mobil orang Somalia walaupun sudah dikatakan Syekh mobil ini bukan orang Arab tetap tetap mereka mengatakan kami adalah orang Arab nah, orang Somalia sampai didatangkan juga Dr. Nur dari Somalia mengatakan apa bagaimana pendapat apakah orang Somalia Arab enggak ya, dokternya ini mengatakan tidak tapi yang lainnya tetap mengatakan kami adalah orang Arab nah, buktinya bahasanya kami enam berbicara dengan loha Arabiyah maka terkadang lebih fasih daripada orang Yaman sendiri nah ini terbukti yang Somalia itu biasa memakai bahasa Arab yang fushah saya yang, yang bukan bahasa kampungan nah daerah Somalia Arab apa tidak Arab Hah? kalau dilihat sejarahnya bukan Arab wa aswada wa ahmara dan aswad wa ahmar aswad di sini adalah minal A'udzubika min syarri usudin wa asad. Nah, usud di sini dari aswad dari jin, wa asad dari singa atau bisa dikatakan jin laki-laki, jin perempuan, usud wa asad. Ada doa di sana ketika singgah satu daerah berdoa. Nah, karena masing-masing di situ pasti ada penghuninya, baik. Nah, jin laki-laki, jin perempuan. Makanya berlindung setiap singgah di tempat atau terutama di sahara, padang pasir atau di tanah yang lapang atau di gunung itu pasti ada penghuninya. Nah, di sini wa aswada wa ahmar, wa ins wa jan. Nah, manusia dan jin. huwa nadhirun lah. Jadi adalah memberikan peringatan kepadanya. hadza qala ta'ala wa may yakfur bihi dalam barang siapa yang mengingkarinya minal ahzab daripada golongan-golongan jadi kelompok-kelompok yang mereka fenaru mau itu maka neraka itulah ancaman untuk orang yang ingkar tadi. Nah, faman kafara bil Qur'an, maka barang siapa yang ingkar kepada Al-Qur'an, memanglah karena sebagaimana orang yang telah kami sebutkan, fannaru itu maka api neraka itulah ancamannya. Binasillahi taala dengan nas Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Sunnah. Kama qala ta'ala, fadarni, ya, serahkan kepada diriku, wa mayukadzibu bihadal hadith. Barang siapa yang mendustakan dengan hadal hadith, eh, ibana hadal Quran, wa man asdaq minallahi haditha, ayat Al-Quran di situ. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka akan kami nah apa tarik mereka ke dalam kebinasaan juhum min haitsu la ya'lamun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya jadi orang-orang yang mengingkari Al-Qur'anul Karim nah wa qala Rasulullah SAW itu ilal ahmari wal aswad saya diutus untuk merah ataupun yang hitam qala mujahid yani al-ins wal jinn Al-ahmar itu adalah manusia, wal aswad al jin. Nah. Udah mulai ngantuk udah. Baik, soal. Ini Al-Qur'an ancaman bagi orang yang ingkar Al-Qur'an apa? Enggak perhatian, ini yang belum Ancamannya apa? Baru dibacakan dari Anda Ibrahim. Apa ancaman mual? Enggak bisa semua Allah Ustaz. An-naru itu. Ma minal aswad. Apa itu aswad? Indah yang nagas. Hitam-hitam. Apa itu aswad? nanti yang nafis. Nah, al-jan, al-jin. Jin wal ahmar. Hendak Harith. Harith kedua al-ins, al-ahmar. Kama qalahu al-mujahid, al-ahmar, al-ins. Apa pengertian al-ummi? Ana ya Abdul Wahid, mana al-ummi? لا يقرأ المكتوب نعم طيب